Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Al-Asatiatul Kiram dan kali ini khusus majelis cahaya hati yang insya Allah hati kita diberi cahaya oleh Allah bersama guru yang kita cintai jauh-jauh dari Sadeng, Lewiliang, turun gunung dari gunung ke gunung lagi ini Wajah amin aksol madinati rojulu yas'a. Yas'a, ah, Masya Allah. Ittabi'u man la yas'alukum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak meminta dalam berdakwahnya. Ya nggak boleh minta ya, biar Tidak boleh. Yang boleh kekeh. Ah kekeh dalam dakwah. Allahu Akbar. Bersama Kiai Haji Khodamul Kudus dan sebelumnya kita buka dulu Al-Quran surah Ali Imran.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 Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma pasalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ustari kiram Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham beserta para jamaah. Juga tak lupa kepada pemirsa ANTP yang kami muliakan pada pagi hari ini saya mencoba menjelaskan lima ciri mukmin mutakin. Kuncinya lima ciri mukmin mutakin dengan lima ciri mukmin mutakin ini sebelumnya Allah menjamin. Yang pertama Allah akan memberikan kepada orang tersebut adalah jannatin surga. Yang di dalam surga itu ada sungai yang insya Allah dalam surat Muhammad ayat 15 itu ada lim, empat sungai. Air tawar, air susu, air madu dan juga khamar minuman keras tapi tidak memabukan bahkan wa ajwajum mutahharatun istri-istri yang suci jadi bukan istri tapi istri-istri yang suci karena di surga wa naza'na ma fi min gillin tidak ada lagi dendam tidak ada lagi cemburu jadi kalau ibu-ibu punya suami kemudian tidak cemburu dan tidak dendam, manakala di madu itu sudah menjadi widadari sebelum widadari yang sebenarnya. Ini dakwah yang paling Arifin suka ini. Yang pertama adalah mukmin mutakin itu punya sifat sabar. Sabar. Yang pertama sabar. Yang nomor kedua benar benar. Yang nomor ketiga patuh pada Allah, patuh pada Allah. Yang nomor keempat gemar berinfak, gemar berinfak. Dan yang nomor kelima adalah qiyamul lain Senang salat malam, Senang istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun itu yastaghfirun tersebut bukan hanya beristighfar tapi melaksanakan ibadah menjelang subuh. Mari kita akan bahas satu persatu. Sabar atau disebut tahan uji menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ada tiga. Sabar ketika kita taat. Bukan mencari banyak tapi yang dicari adalah bagaimana ibadah kita itu benar-benar sesuai dengan ajaran Allah. Yang dicari itu sempurna Makanya dalam sholat ada rukun sampai 17. Di sana ada mut, ada iktidal, kemudian tukmaninah dalam iktidal. Ruku tumaninah dalam ruku. Supaya betul-betul ibadah kita ini. Yang nomor kedua sabar di mana-mana kita ada godaan maksiat. Allahu Akbar. Makanya dalam hadis yang menakat tujuh manusia yang akan mendapatkan naungan di surga kelak di alam masar itu adalah warujulun da'athu imra'atun jatuh jamalin waman sobin fakola ini akhobullah yaitu orang yang diajak berbuat mesum dan jinah padahal yang mengajaknya perempuan yang cantik dan dia menjamin untuk memberikan uang dan segala fasilitas. Dia mengatakan, aku takut pada Allah daripada aku berzina, mending aku nikah lagi. Yang kedua, yang ketiga adalah sabar di mana-mana kita mendapatkan musibah. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun yang nomor kedua adalah sidikin menjadi orang benar. Ingat, Nabi dan Rasul itu dari sejak dilahirkan sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu pasti dikasih tiga yang pokok. Yang pertama mereka dikasih mukjizat, yang kedua mereka dikasih wahyu, dan yang nomor ketiga dikasih disebutnya sifatun nubuwah. puluh sifat kenabian seperti ikhlas, berderma segala macam. Allahu Akbar, sidik ataupun benar oleh Allah ditempatkan pada urutan pertama. Makanya dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, Ya ayuhalladina amanu takulloha wa kunu ma'as sodikin. Bergabunglah dengan orang-orang yang benar. I, wasidqa alaikum bisidqi Kau harus menjadi orang benar. Sebab benar akan menunjukkan kepada hidayah, hidayah akan menunjukkan kepada surga, di mana-mana orang selalu benar dan mencari kebenaran oleh Allah nanti di surga atau di alam lauhi disebut sidikin orang kelompok yang benar. Abi-abi, as itu posisinya di atas suhada ya. Di atas suhada. Di bawah para nabi. Di, di, di bawah para nabi. Hmm. Jadi orang mati sahid saja kalah kedudukan kalah dengan orang-orang sedikit. Baru asalihin. Makanya hadirin sekalian yang saya hormati, manakala pemerintah kita, ulama kita sudah sidikin aman negara. Yang tidak ada di Indonesia itu adalah sidikin, benar, benar, benar. Ciri munafik ada berapa? Ada tiga. Andai kata berkata, bohong. Sebetulnya andai kata berkata bohong, berjanji ingkar dan dipercaya khianat, Ustadz Arifin cukup ciri munafik itu satu bohong sebab pasti ingkar janji sebab pasti khianat kalau benar insya Allah yang tiga yang dua yang tiga nggak mungkin yang nomor ketiga adalah konitin apa konitin turut patuh taat disiplin wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluh amron ayyakuna lahumul Orang mukmin, laki-laki dan perempuan kalau Allah dan Rasul sudah menentukan sesuatu, tidak ada lagi pilih memilih, langsung diterima. wama atakum rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fatau. Kata Allah, salat berjamaah gak usah pakai pikir, laksanakan. Apalagi kalau dibarengi dengan dalil Orang yang sholat berjamaah minimal oleh Allah dikasih 12 pahala Di antaranya kalau orang sudah istiqomah sholat berjamaah Tidak pernah meninggalkan Yadkhulunal jannata begairi hisab Masuk surga tanpa proses Makanya jangan ngaku jadi ustadz, mualim, tokoh masyarakat kalau masih berani meninggalkan sholat berjamaah. Saya tidak pu bu bukan punya tidak punya alasan. Ibnu Abbas pernah ditanya, ya Ibnu Abbas saya punya teman dia itu rajin tahajudnya puasa Senin Kamis, baca Qurannya tapi dia tidak suka sholat berjamaah ke masjid apa jawabnya huwa pinar tetap masuk neraka Makanya alhamdulillah kita punya ustadz selalu menggerakkan sholat berjamaah. Sedangkan kata Rasul, penyakit masjid di masa yang akan datang adalah masjidnya bagus, masjidnya mentereng, masjidnya banyak, masjidnya hebat, tetapi kharabu anil jamaah, kosong dari jamaah. Yang nomor keempat, wal munfikin, gemar berinfak. Allahu Akbar. Tidak usah ada pajak di Indonesia ini Cukup orang kaya sadar akan zakat. Hasinu amwalakum bizakat. Bentengi hartamu dengan zakat. wadawu amrodokum bisodakot. Sembuhkan penyakitmu dengan sodakoh. Wastakbalul balaya bidua. Sambut balai yang akan datang kepada kita. Dengan kita banyak berzikir dan berdoa. Jadi kalau orang sekarang mengeluarkan sodakoh dan zakat. Insya Allah hartanya akan oleh Allah dikasih aman. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyakitnya akan dihindarkan. Tiap hari dua malaikat turun ke bumi, yang satu berdoa, yang satu juga berdoa. Doanya beda. Eh. Yang satu Allahumma a'ti munfikon kholapan. Gusti ya Allah, orang yang berderma, orang yang sodakoh, cepat engkau ganti yang satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talapan. Ya Allah, si pelit orang yang suka tidak zakat, engkau cepat hancurkan. Maka dalam kitab Naso Nasoihul Ibad karangan Imam eh, Syekh Nawawi Banten, jika ada orang kaya tapi dia pelit tidak pernah zakat, maka sebelum mati oleh Allah akan dikasih satu, dikasih musibah yang musibah itu akan menghabiskan hartanya atau dikasih penyakit yang penyakitnya itu akan menghabiskan hartanya atau ketika dia wafat hartanya akan menjadikan perebutan anak dan keluarganya. Nauzubillah. Jadi fitnah ya. Fitnah. Yang nomor terakhir adalah wabil asharihum yastagfirun. Gemar melakukan tahajud. Alaikum biqiyamil lail. Lakukan oleh kalian qiyamul lail. Fa innahu da'bus sholihin min qablikum sebab qiyamul lail tahajud adalah kelakuan dan perlakuan orang-orang masa lalu. Wa muk wa qurbatun li rabbikum. Pendek berhadapan langsung kepada Allah wa mukbiratun lisaiat tanpa usah beristighfar orang tahajud Allah ampuni dosanya yang paling hebat wa manhatun lil ismi akan menjadi backup untuk melakukan dosa artinya kalau orang sudah tahajud begitu dosa mau sampai insya Allah Allah yang nolak sendiri insya subhanallah inilah yang disebut ciri mukmin mutakin demikian ada waktu untuk dikomentari oleh Ustadz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allahu Akbar walillahil ham. Ikhwafillah. Ini diantara karakteristik seorang mukmin. Sabar, kemudian jujur. Berarti sabar, memang jujur itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kecuali orang-orang yang ingin selamat di akhirat. Dan dia benar-benar ingin berjumpa dengan Allah. Maka dia akan jujur akan bersikap benar di dunia yang sebentar ini. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Benar imannya. Jujur imannya. Apa yang di hatinya itu yang dipikirkan, apa yang dipikirkan itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Ya Allah, negeri ini sangat butuh pemimpin yang jujur. Yang paling rusak ini, Ustaz ini. Andai kata kejujuran itu, ketidakjujuran itu dilakukan oleh para ulama, para kiai. Kaburomaktan indallahi antakulu mala la taf'alun. Besar dosa orang yang hanya bisa bicara tidak bisa mengamalkan. Atak murunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum wa antum tasdunal kitaba afala taqilun. Yukta bi jahannam rajulun. Nanti di neraka jahanam ada seorang laki-laki. Pada tepatan tali akdabu bad'i isi perutnya semuanya keluar kemudian payaduru kamayaduru himar pirau mereka berkeliling di dalam neraka itu menggusur-gusur isi perutnya ya, yang ya. aneh payan toliku ahlunar ahli neraka juga nonton wa malakum kenapa kalian disiksa seperti itu saya juga disiksa tapi tidak sedasar engkau apa jawabnya kunana muru walana tihi wananha wanatihi kami memerintahkan kepada manusia, tapi justru kami meninggalkannya. Kami melarang kepada manusia A dan B, C, tapi kami secara sembunyi-sembunyi melakukannya. Ya. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Baik Abi, terbatas waktu. Terima kasih Abi Kiai Haji Khodamul Kudus. Terima kasih Ustadz Janil Haq. Jangan lupa ciri-ciri orang yang beriman, amal jariah. Ini terus menerus bi. Karena sekarang sedang berlangsung silakan datang ke Desa Cibadung Gunung Sindur. Silakan hubungi Ahi Awaludin 0856 90010. 0856 90010 Aminkan ikhwah Ya Allah berkahilah yang beramal jariah Amin Arifin banyak bicara banyak salah Terima kasih kafaratul majlis.